Amin, selamat siang. Ya. Silakan. Saya punya pendapat sih ya, dulu saya pernah utarakan. Kalau pabrik rokok saya usul ditutup, tolong ada manfaatnya. Kita memang sih, petani kita lindungi, tapi yang menguntungkan itu pabrik. Saya punya, punya, saya pernah datang ke pabrik rokok di Jawa Timur, itu jorok sama mati tuh, kesian yang pengisupnya. So, rokok kan bukan di, di, di ekspor, jadi uang kita di, untuk diisep habis Mending kita punya alkohol masih ada untungnya. Gorokok saya sih usah ditutup ya. Petani disuruh alih ke tanaman lain kan bisa. Supaya uang kita tuh nggak habis jadi asap. Sekian terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Pak Gilbert silakan. Ya saya setuju memang ini kalau pabrik rokok kan yang diuntungkan hanya pengusahanya aja ya Seperti kayak konglomerat dari jarum, ya kan gudang garam dan lain sebagainya ini pemerintah memang harus mengenakan tarif cukai yang setinggi-tingginya tapi di lain pihak dilema nih karena uang cukai ini tidak pernah diaudit ya dan tidak pernah tidak pernah diberitahu nih uang cukainya ini sekian triliun ini kemana larinya jadi dilema memang satu pihak dikenakan cukai setinggi-tingginya di lain pihak ini uangnya ini tidak pernah ada ya kan entah menguap kemana ya kan apakah benar masuk ke kas negara masuk ke departemen keuangan kalau saya sih curiga seperti pengamat bilang kalau pajak itu ya kurang lebih paling banyak hanya 40 persen ya yang bisa masuk ke kas negara ya ah, itu yang harus diperhatikan ya kan memang seperti bapak pertama ngomong benar karena yang diuntungkan hanya pengusahanya petaninya malah miskin terus ya makasih terima kasih Pak Gilbert Pak Tony silakan ya eh, jutaan petani itu sebenarnya kita nggak usah khawatir kan eh, dunia juga udah menghimbau nih masyarakat bisa di dunia bisa sampai 9 miliar kekurangan pangan kalau memang misal pemerintah mengalihkan mereka untuk eh, misalnya bertanam yang bermanfaat gitu ya itu juga rasanya berapa juta orang juga masih kurang daripada rokok yang memang tidak ada manfaatnya tapi ini memang kan kembali harus ada itikat dari pemerintah karena kalau memang itu bisa dilakukan kita bukan hanya membantu eh, Indonesia tapi dunia juga kita tahu lah kalau memang kita tidak siap dengan itu tiba-tiba eh, apa sekian tahun ke depan makanan mahal kena kemana-mana gitu terima kasih Pak Suardi selamat siang silakan Pak Suardi setuju banget dengan pendapat pendapat dari sebelumnya itu eh, tipikal dari pemerintah yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat itu kalau soal petani itu kan bisa lahan pertanian bisa dikonversi ke tanaman lain seperti jagung atau buah-buahan. Jadi itu tidak merupakan satu alasan. Yang jelas industri rokok itu pasti menguntungkan pabrik rokok atau konglomerat rokok. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Pak Alex, tanda yang terakhir silakan. Iya, saya agak bingung ya kalau misalkan yang sebelumnya tuh ketua asosiasi apa itu yang dibilang kita menaikkan harga cukai, menekan petani sembako dan lain dan sebagainya. Harga rokoknya aja naik. Kenapa susah sekali orang-orang kita, orang-orang kita eh, yang jadi orang bikin dua kali untuk isep rokok. Udah tahu itu sudah bad habit sekali. Negara kita itu regulasi rokok yang paling lemah. Kita lihat negara tetangga, rokok yang minta ampun. Mungkin gitu aja yang parah sih. Pak Billy. Iya, sore. Sore Pak, silahkan orang kalau mau ngerokok mah biarin aja orang ngerokok yang penting di tempat yang larangan ngerokok itu jangan ngerokok nah kalau ketahuan ngerokok tangkap denda lima juta sepuluh juta itu harus dijalanin gitu loh nah kalau dia memang pengen ngerokok di tempat yang dia bisa ngerokok biarin aja dan pajak emang harus ditinggiin karena kalau dengan ditinggikan kan orang juga mikir mau ngerokok nah jadi ya harusnya eh, nah pajak-pajaknya itu juga harus jelas kemana gitu loh jadi pemerintah jangan mengut pajaknya tapi nggak jelas kemana itu aja sih yang penting larangan rokok tuh no smoking is no smoking jangan no smoking cuma tempelan doang banyak mbak yang sekarang di Jakarta begitu -hmm. itu nggak ada yang bisa tindak saya juga bingung makanya pemerintah ini nggak tahu ke apa kerjanya nih bikin mhm. peraturan waduh hebat kayaknya tapi ah bullshit lah Terima kasih Pak Billy Pak Bobby, Pak Arifin iya mau komentar ibu silakan bapak mau radio mohon dikerjakan sedikit ya, Eh, sekarang tuh menurut saya gini ya Bu ya mungkin antara industri rokok yang dia memang benar memberikan pekerjaan kepada orang banyak ya tetapi bahaya merokok itu ternyata kan memberikan efek jauh lebih besar daripada yang dikasih pekerjaan kalau saya lihat ya Bu ya melihat harga rokok di Indonesia dibandingkan Singapura, Malaysia aja memang rokok kita ini memang murah meriah jadi efeknya multiple yang kalau misalnya nanti kalau uang kesehatan ini ditanggung pemerintah, tekor, Bu. <clears throat> Karena kenapa? Ya, efeknya memang lebih besar dibandingkan eh, dia punya benefitnya. Nah, cuma sekarang saya lihat begini deh. Kalau memang kita mau menghambat ini rokok ini supaya benar-benar eh, kita beri kita beri guidance lah. Pokoknya seperti yang tadi bilang, merokok boleh, tapi di tempat tertentu, kok nggak didenda. Itu satu, oke kedua menurut saya paling bagus apa harga rokok tuh naikin tiga kali lipat jadi itu orang mikir mau merokok silakan pemerintah dapat duit uangnya 100% ke pemerintah 100% lagi untuk kesehatan menurut saya seperti itu oke okay. ya, terima kasih Pak Arifin Pak Bobi ya kalau menurut saya itu kalau pemerintah mau melarang larang aja sekalian ditutup pabriknya itu Bu jangan menggunakan standar ganda gitu di satu sisi ingin mengutip pajak, satu sisi apa itu kesehatan. Ya kalau mau dilarang, dilarang sekalian gitu aja. -hmm. Kenapa mesti ragu-ragu? Pabriknya tutup aja udah gitu selesai urusannya. Oke, terima kasih Pak Bobi. Pak Harko, Pak Prabu. Ya, jangan menjadikan petani sebagai alasan. Petani bisa dibina untuk mengalihkan jenis tanaman yang di tanam atau dikasih skill-skill baru, keahlian baru sehingga dia bisa beralih profesi. Nah, saya setuju dengan pendapat Bapak yang terakhir tadi itu daripada capek-capek kampanye, bikin peraturan segala macam kalau memang pemerintah tidak merasa rokok itu baik untuk rakyatnya ya tutup saja pabriknya gampang terima kasih terima kasih Pak Prabu Pak Wira mohon volume radio dikecilkan Bapak Halo. Halo. Silakan Pak. Ya. Eh, kalau menurut saya pribadi, ya gimana pemerintah aja ya, pemerintah sekarang jadi, aduh, gimana ya, jadi pemerintah Pak SBY itu harusnya lebih bijak lagi gitu, jadi nggak ada saling, saling saling memberari sana sini gitu loh. Oke, terima kasih Pak Wira. Pak Hanung penelpon terakhir. Iya, lebih baik Mbak. Itu jelas seperti Bapak yang tadi itu ngucap. Lebih baik ditutup saja lah pabriknya kalau berani. Pemerintah nggak hanya bicara aja gitu. Tutup aja semuanya kalau berani gitu Mbak. Yang tegas gitu pemerintah. Oke.